Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'd Dirin sekalian pada siang ini Saya akan bahas tentang Substansi akhlak Eh, kalau Muhammad Saltut, Muhammad Saltut menyebutkan al-Islam akidah wa syariah. Islam itu adalah akidah dan syariah. Akidah tata aturan keyakinan, kalau syariah aturan beramal. Ahlaknya di mana nggak masuk? Eh, beliau masukkan al-akhlak sebagai bagian tersendiri. Al-Islam, al-akhlak. Islam itu adalah akhlak. Sebetulnya akhlak dengan syariah hanya beda sudut, sudut tinjauannya saja. Kalau syariah lebih kepada hukum formalnya, haram halal, tapi kalau akhlak lebih kepada e, lebih kepada layak, tidak layak, pantas nggak pantas. Hadirin, uh, dalam istilah filsafat akhlak itu disebut dengan etika. Jadi etika adalah bagian dari filsafat. Etika adalah bagian nah, filsafat ada tiga unsur, ada tiga bagian. Satu disebut dengan uh, epistemologi yaitu tentang ilmu. Yang kedua tentang ontologi tentang sesuatu yang ada, hakikat sesuatu. Yang ketiga tentang aksiologi soal nilai. Ontologi soal hakikat yang ada, epistemologi soal kerangka keilmuan, yang ketiga soal aksiologi soal nilai. Nah, etika merupakan bagian dari aksiologi. Etika adalah tentang nilai bedakan antara etika dengan etiket. Kalau etiket lebih praktis, misalnya bagaimana cara salaman yang santun. Bagaimana cara duduk yang santun, itu etiket. Tapi kalau etika lebih kepada value yang universal. Ahlak adalah etika Islam. Nah, ahlak ada tiga dimensi. Satu disebut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan dengan manusia. Yang ketiga, akhlak hablum minal alam, hubungan dengan alam. Akhlak kepada Allah adalah antara lain tauhidullah, mengesahkan Allah. Apapun yang kita kerjakan harus bermuara kepada tauhid kepada Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita kerja, olahraga, hiburan, semuanya harus kerang kerangka tauhidullah, mengesahkan Allah. Allah adalah esa, esa rububiyah, esa mulkiyah, esa uluhiyah. Esa rububiyah artinya hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pengurus dan perusak alam ini. Jadi manusia diatur oleh hukum Allah, Al-Qur'an. Itulah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Mulkiyah. Mulkiyah ialah tauhid yang menyangkut kekuasaan. Kekuasaan hanyalah pada Allah. Manusia tidak punya kuasa. Manusia hanya diberi kekuasaan sementara. Yang ketiga disebut dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah lah yang wajib diabdi. Jadi kalau para wanita mengabdi kepada suami salah. Wanita mengabdi kepada Allah melalui suami. Mengabdi kepada negara salah. Harus mengabdi kepada Allah melalui negara. Ya. Kemudian yang kedua ritual. Salat, saum, zakat, haji seluruhnya diarahkan kepada pembentukan akhlak. Salat bermuara kepada pembentukan akhlak tanha anil fahsawal munkar. Jadi kalau akhlak menghasilkan mencegah perbuatan fasa dan mengerjakan yang baik, maka itu disebut dengan sesuatu yang benar. Saum bermuara kepada imsaku nafsi, mengendalikan diri. Haji bermuara kepada al-musawah, persamaan derajat, tasamuh, toleransi, dan lain-lain. Jadi sholat, saum, zakat, haji seluruhnya bermuara kepada akhlak. Wajar kalau disebutkan Adin al ahlak Agama itu ahlak. Yang kedua, yang kedua hablum minanas, hubungan dengan manusia. Banyak cabangnya. Satu, hubungan dengan sama muslim. Sama muslim misalnya wajib menghormati, wajib tolong menolong, tidak boleh menggunjing, haram fitnah dan lain-lain banyak tapi esensinya satu dengan mukmin mengembangkan uhuwah Islamiah. Jadi tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menggunjing. Satu intinya harus bersaudara seperti satu tubuh. Kemudian kepada non muslim luar Islam tidak boleh apa tidak boleh mencampurkan agama, cara ibadah dan lain-lain. Satu esensinya yaitu tasamuh, toleransi. Akhlak kepada orang tua banyak sekali. Antara lain tidak boleh mengatakan ah, uf, wala takullahu ma'uf. Tidak boleh mengat, tidak boleh bersuara keras, wala tanharuma dan lain-lain. Tapi satu esensinya kepada orang tua harus ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah baik plus. Misal, kau punya uang nih, satu juta, kita bagi-bagi nih, 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Ke ibu, jangan sama dong, 200 ribu misalnya. Ihsan. Ditanya oleh ditanya oleh siapa? Oleh paman. Dari mana Anda? Eh, dari kampus. Kata tante, dari mana? Dari kampus. Kata teman, dari mana? Dari kampus. Kata bapak, dari mana? "Hei eh, Bapak dari kampus, Pak. Rendah wala tanah Jadi kalau kita do re mi fa kita re re gitu. Nah, kalau anak kepada orang tua ngomongnya hampir sama suaranya, nah itu disebut tidak ihsan. Tapi mungkin sangat tergantung konteksnya. Kalau ibunya kurang dengar, mungkin lain lagi. Kemudian, akhlak kepada oh, kepada apa? Kepada eh, lawan jenis, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan ahlaknya apa? Banyak. Tidak boleh saling menatap, tidak boleh berpegangan tangan, bukan muhrim, tidak boleh pergi berdua-dua dan lain-lain. Intinya satu, wala takrabu zina, jangan mendekati zina. Jadi apapun pekerjaan baik langsung tubuh maupun lewat media elektronik dan lain-lain Selama mendekati terjina itu yang tidak boleh. Jadi, kalau kita dengan lawan jenis bisa menjauhi jina, nanti benar. Itu esensinya. Rinciannya sangat banyak. Sekuran sehadis. Tapi kalau es satu itu wala takrabuz zina. Nah, kalau manusia sudah kemudian berikutnya adalah hablum minal alam, hubungan dengan alam sekitar. Misalnya kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada air dan lain-lain. Esensinya adalah satu manfaat dan tidak boleh ada mubadir. Jadi esensinya manfaat bukan mubadir. Misalnya hemat energi, harus mengirit air, harus satu kepada hewan. Satu manfaat. Manfaatnya bukan manfaat dari kacamata manusia, manfaat menurut Allah. Kalau manusia manfaat terus, punya ayam jago diadukan dapat duit manfaat juga, manfaat tapi bukan kacamata Allah. Dengan demikian maka tidak ada satu sisi kehidupan pun yang lepas dari akhlak. Kalau begitu maka wajar kalau ingin lihat agama seorang, lihatlah akhlaknya. Adin al-akhlak. Agama itu adalah akhlak. Itu jadi ada tiga dimensi, dimensi hablum minallah, menasalun alam. Ada orang kepada manusia baik, ngurus yatim piatu, pakir miskin, janda-janda itu diurus dari mulai muda sampai dia mati, ngurus pakir miskin dan yatim piatu, tapi sayang dia menduakan Tuhan. Gugurlah satu dimensi akhlaknya, hablum minallahnya hancur. Ada orang kepada Allah bagus. Sholatnya rajin, berdoa rajin, dikir. Bagus, tauhid bagus. Tapi sayang dia tidak baik kepada manusia. Banyak dosa, banyak menghina, menggunjing, mengumpat, banyak utang, banyak janji. Di akhirat nanti dia akan jadi muflis. Itu orang yang bangkrut. Karena semua pahala sholat, saum, zakat dia ya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah disakiti hatinya dan lain-lain. Fayu'to min hati hada. Maka pahala sholatnya, saum dibayar kepada mereka yang disakiti hatinya. Diambil hartanya. Ada begini juga kepada Allah bagus. Sholat rajin, doa rajin. Kepada manusia santun hormat, jujur, tapi kepada hewan galak. Kenal lagi kata hadis, kalau imra'atun nar fi hirratin. Masuk neraka seorang penggara ekor kucing. Dia saum sunat, beli ikan, ikan digoreng disimpan di lemari, disikat kucing. Kalau bahasa kita kucing garong. Habis sikat kucing. Itu kucing dikurung tiga hari tiga malam dari kasih makan sampai dia mati lemas. Kata Allah, itu perempuan harus ke neraka dulu ke seekor kucing. Hadis Muslim. Dan lain-lain. Jadi sekali lagi ada tiga dimensi. Kemudian saya akan masuk ke dalam uh, dimensi Hablu bin Ini suratnya surat Ali Imron. berapa nih? Ayat 33 dan seterusnya. Eh 133 seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Wasari'u, hendaklah kalian bersegera, bercepat-cepat, barang-barang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita mau tobat, bagusnya jangan orang per orang, tapi barang-barang. Sebab kalau si A tobat, si B tidak. Si B baik, si C tidak. Ah, repot. Sebuah di sebuah kampung orangnya baik semua, tapi satu orang maling. Hancur daerah itu. Di perahu ada satu orang di perahu, duduk dengan tertib, dengan baik. Tapi ada seorang penumpang yang membolongi perahunya, membolongi tempat duduk dia dengan paku. Yang sebelah diam aja. Tuh, tuh, tuh, tuh. Ada orang membolongi perahu, eh. biar aja. Itu kan bagian tempat dia, bukan bagian kita. Itu bagian kita kita marah, bagiannya terserah. Begitu bocor, karam semua. Kalau begitu memang yang namanya bertobat harus bareng-bareng. Istrinya, suaminya, anaknya, mati rumah tangganya. Kalau satu rumah barang-barang, lebih mudah dapat berkah ketimbang orang per orang. Kemudian ulangi wasari'u ila magfirati mirobikum. Dalah kalian bersegera semuanya barang-barang minta ampun dari Allah dari Tuhan kamu. Wajanatin arduha samawati dan sorga Allah luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil mutakin diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Orang takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad Orang yang takwa ialah orang-orang yang berimpak di kala di kala lapang dan sempit. Kita suka berimpak ketika lapang. Assalamualaikum Pak. Eh, waalaikumsalam. Saya mau pulang ke Garut Pak, nggak punya uang, mau ongkos. Oh gitu. Terus saya kalau ada minta uang untuk ongkos. Berapa ongkos Garut? ya cuma 20 ribu 20 ribu ya ini nih ada nih 25 ya ongkos 20 ribu makan 5 ribu karena senang lapar sekarang kita sedang mumet atasan marah istri sedang cerewet duit tidak ada anak kabur mobil ditabrak orang kita sedang wah ini kemana ini kemana assalamualaikum pak apa apa nih eh, apa nih uh, saya mau pulang ke mau ke, ke Garut ke mau ke Tasranduk pak itu kalau begitu belum takwa. Bisakah kita bersikap baik dalam orang ketika kita mumet? Sedang mumet, sedang pekerja banyak, wah pekerjaan. Assalamualaikum Pak. Ya, ya, ya, ya, ya. Ada apa, ada apa, ada apa. Saya mau pulang ke Garut Pak. Eh, terus, terus. Uh, uh, begini Pak. Eh, cepat, cepat, cepat. Saya nggak ada waktu nih, ada waktu nih. Uh, saya berapa, berapa? Ini, ini, ini. Cukup, cukup, cukup. Ah iya, iya, udah, udah. Itu, itu hebat. Tapi bisakah kita bersikap begitu? Mobil ditabrak orang, yang nabraknya kabur. Ini istri ngomel terus. Anak kesiangan mau kuliah. Dan lain-lain. Ah, berat. Itu kalau kita bisa begitu, takwa lumayan satu. Kalau belum, ya setengah mungkin takwanya. Kemudian wal minal gaid dan sanggup menahan marah sanggup nahan marah kalau begini. Ada orang orang kita marah, Bapak salah. Eh, Ide, salah saya apa? Kamu yang lewat, kamu yang nyenggol, kamu yang marah. Kita bisa sabar kalau sedang tenang, kalau nggak tenang. Oh, kita mau ribut, mau pekerjaan, tiba-tiba orang marah-marah. Kita akan langsung emosional. Nah, bisakah kita tidak marah ketika sedang mumet kalau bisa, berarti benar. Kalau belum bisa, ya belajar lagi. Saya juga sama, Pak. Belajar dulu. Gampang sih teorimanya. Itu praktik, kesal juga. Jadi antara teori itu susah emang. Bisa kita menahan marah ketika sedang banyak masalah. Kalau sedang ceramah, begini enak ya. Tahan marah, kata saya. Begitu saya ada masalah, umat juga sama. Itu. Bapak punya masalah. Sabar, Pak, sabar, Pak. Orang sama kasih Tuhan. Iya, kata saya. Bapak yang banget, tapi kerja saya masalah. Sama juga, repot juga. Nah, kalau begitu bisa kita menahan marah ketika begitu. Kemudian walafina aninas memaafkan manusia. Kalau hanya kesenggol kesenggotan, buk, maaf ya pak, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak enak Tapi begitu kita misalnya puntennya puntennya. Ibu punya suami selingkuh. Ma, maafkan ya, Ma. Iya, nggak apa-apa. Wah, berat. Selingkuhnya kata mas sendiri lagi. Wow, kalau pernah ngomong. Kata si istri, apa selingkuh ya? Uh, uh, wah, ngaku dong, ngaku, ngaku. Iya, iya, apa salah? Saya mohon maaf, Ma. Ah, Maaf apa maaf? Sekali dimaafkan, dua kali masih begitu. Ah, aku kesal. Aku ceraikan. Nah, itu. Kalau soal minta maaf karena kesenggol mah mudah. Bapak mau berangkat ke kantor, hilang mobil. Mobil hilang. Gak ada asuransi lagi. Datang kemudian, Assalamualaikum Pak. Ada apa ya? Saya mohon maaf. Ya, saya maafkan. Saya orangnya yang mencuri mobil Bapak. Oh, nggak jadi. Oh, nggak jadi dia. Wah, masih nggak jadi. Yang berat. Memaafkan orang yang minta maaf berat. Memaafkan orang yang tidak mau minta maaf jauh lebih berat. Punten. Para kaula muda yang masih muda-muda yang hidupnya tahun gedenya sekarang. Ada punya punya istri pakai jilbab, rapi, lengkap, ngomongnya assalamualaikum, subhanallah. Nikah aja. Pas malam pertama tidak virgin. Kamu eh, kamu pernah pernah berbuat zina? Iya mas, tapi dua tahun yang silam. Dengan siapa? dengan Bapak Anu. Ya. Kan kata Al-Quran orang takwa maafkan. Wah, maafkan itu soal apa? Ini berat. Nah, sanggupkah kita begitu? Orang itu jodohnya masing-masing. Orang soleh untuk perempuan solehah itu secara umum. Tapi kadang-kadang perempuan solehah jatuh ke tangan laki-laki buaya atau laki-laki yang soleh jatuh ke pelukan perempuan bina. Mungkin terjadi. Saya punya teman dari yang ingin Cantik, campernik, tingginya, semampe, solehah, saum sunatnya Nabi Dawud. Baik, pas nikah dengan laki-laki, aduh. Dia wajahnya minus saya bukan menghina ya, menilai. Oh beda. Kalau menghina objektif emosional. Kalau menilai objektif rasional. Menilai beda. Wajahnya itulah. Usahanya tidak punya. Powernya lemah. Galaknya luar biasa. Kalau mukul anak ditenggelamkan di bapak begitu kan. Mukul tesnya pakai siku. Wah gitu. Dia datang ke rumah saya. Pak, ah, Kang Asep, tolong saya. Ini benyok semua lihat. Aduh, kamu udah berapa kali ini kesini? Tolong dong bagaimana? Ya, kalau kamu udah nggak suka, ya sudah. Diperbaiki bisa, udah minta cerai aja. Saya nggak mau cerai, tapi dia ingin baik. Ya gimana ngebaikin dia? Orang begitu kayak Abu Jahal. Akhirnya saya juga su sugudon ya, sugudon. Buruk sangka. Ayo datang. Saya bawa itu perempuan ke pemerintah farid pemerintah farid Kalau saya masih muda, pemerintah sudah tua. Apa sama? Neng, kalau sudah tidak kuat, sudah cerai saja, tidak apa-apa. Tidak pakai minta. Saya ingin terus, tapi doakan oleh Pak Kiai supaya minggu depan dia udah baik. Gimana? Doa Kiai juga susah, gimana? Doanya 2 senti, buayanya 8 meter. Gak bisa, susah. Eh, sampai sekarang bagus Pak. Anaknya enam sekarang. Waduh. Itu rekor. Jadi ya itulah ujian iman ya. Jadi kita semua ingin dapat jodoh yang baik, tapi kadang-kadang begitu. Itulah ujian iman. Ya gak apa-apalah. Toh kalau kita mati, mati kita mati soleh, Bapak mendapatkan perempuan yang cantik absolut di surga. Ibu pun mendapatkan pria tampan absolut di surga. Kalau sekarang laki-lakinya kurang pantas, ya nggak apa-apa. Sabar saja. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah menyukai orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu baik plus. Baik plus itu ihsan. Misal naik taksi. Berapa argonya? 20 ribu. Oke, 20 ribu ya? Ini saya bayar 25. Itu isan. Naik angkot, hujan, penumpang cuma berdua. Dari ujung ke ujung. Hanya 4 ribu, kasihan juga ya. 4 ribu. Iya nih, nih, nih Pak Pipir, saya kasih eh, nih. Uh, seorang 5 ribu. Jadi 10 ribu orang. Alhamdulillah, alhamdulillah terima kasih. Kalau Allah itu orang ihsan. Kalau Allah menyukai orang-orang ihsan, kalau Allah sudah suka, maka bagi orang ihsan terbuka semua fasilitas. Jangan sampai pelit. Naik angkot, misalnya ngasih 2000. Naik kembali gope dekat. Nggak ada uang, Pak. Eh, kembali. Ayo udah ciwitan, susu connect terus. Ciwitan, ayo kembali, kembali, kembali, kembali terus. Itu tidak ihsan. Jadi, ya, ya, jadi itulah. Jadi jadikan jadi orang Isan Orang Isan ialah orang yang baik plus. Bisa kita ini nih mengecat rumah. Mang mau nih ngecat rumah berapa? Eh, dua ratus ribu, dua ribu. Borongan ya, borongan ya, iya borongan. Tapi lepas makan ya, nggak ada makan ya, nggak ada rokok, nggak ada kue ya. Iya iya benar ya benar. Deal deal deal deal. Cet udah. Nah, kita punya rezeki. Ada kue, ada kopi, Kata kita, "Mah, mah, tuh si Emang kasih tuh. Rokoknya, itunya, makanannya, kopinya." Kata si ibu, nggak usah. Udah boroman kok. terlepas. "Iya, iya, aku juga tahu. Kasih aja. Jangan, jangan, jangan, jangan." Nah, si ibunya nggak isa. Siapanya isa? Si ibu naik becak. "Mang, ke atas ya becak ya?" "Berapa?" 50 ribu. Mahal, mahal. 10 ribu ya? Enggak ah. 40 ribu. Lah udah kata si ibu teh. 15 ribu. Aduh neng nanya 15 ribu mana neng. Daripada nganggur di sini. di puluh ngalur. Ya. Daripada nganggur yuk. Menjadi hati ya teh. Naik, nanya bener, oh keringatan, ngucur si bapak. Pas dipikir-pikir, kasihan juga ya si emang kalau aku tukang beca dikasih 15 ribu, malas juga. Turun aja. Ini pak, atau bapak 25 ribu. 25 ribu? Tadi nawar ngotot. Sekarang ngasih ya. Itu isan namanya. Bekerja di Telkom. Masuk jam 7, keluar jam 5 misalnya. Masuk jam 6, keluar jam 6 lagi. Isan. Bisa. Isa itu baik plus pokoknya. Tidak hanya ngepas kewajiban. Tapi ada ada lebihnya. Bisa jadi orang jadi Isa Bisa jadi Isa. Nah tapi berat Pak. Memang berat itu. Kita manusia ya. sama lah, Ustadz juga manusia. Kalau udah emosional. uh, kesel aja. Ngomong kasar kadang-kadang. Ya gimana? Harus latihan. Jadi yang namanya ahlak bukan tergantung ustadznya. Tergantung orang per orangnya. Tidak tergantung tua. Ada orang tua ngebaik-baik ahlaknya. Ada orang muda, udah bagus ahlaknya, udah santun, udah bijak, luar biasa. Nah, kalau kita mati dalam posisi ihsan, Innaulaha yuhibbul mu'sinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ihsan. Setelah lebaran, saya ingin jadi orang muhsin. Dialah namanya Mas Penok, tapi Mas Penok yang muhsin. Jangan sampai namanya muhsin, tapi kelakuan. <laughs> ya. Targetkan tuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Azam. Saya akan latihan jadi orang yang ihsan. Agar saya disukai oleh Allah kalau Allah sudah suka, semua fasilitas akan terbuka untuk saya. Saya akan memaafkan orang yang tidak mau minta maaf. Saya akan bersikah di saat-saat mumet dan banyak masalah. Saya akan menahan marah di saat emosi sampai di kepala. Saya akan senantiasa berbuat yang terbaik untuk orang lain. Saya akan jadi orang Isa. Yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar ya Robi bahwa kami adalah manusia. Antara baik dan buruk silih berganti. Antara nur dan dulumat saling mengalahkan. Mudah-mudahan ya Robi, semakin kami tambah usia, semakin mampu mengendalikan diri. Jadi orang yang bijaksana, yang pemaaf, pensidkah dan lain-lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Untuk sampai ke sana, kami perlu bimbingan ya Allah. Bimbinglah kami ke arah itu. Agar hari demi hari dapat kami telusuri. Dapat kami jalan dengan sebaik-baiknya. Dan kematian kami, kematian orang-orang yang muhsin. Ya Allah ya Rabbana. Kalau selama ini berbuat maksiat, kami banyak marah, kami banyak tidak sabar, mohon maaf ya Allah. Maafkan kami semua. Dan bukakan pula hati teman-teman kami yang pernah disakiti hatinya, yang pernah terluka kalbunya, agar mereka mau maafkan kami. Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrizni muhrja sidkin wa ja'ali meluka sultan nasirah. Rabbana hablana min zina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.